أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله Sesungguhnya seorang muslim yang dia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya di dalam menjalani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena sesungguhnya tidak ada jaminan seorang itu di atas al-haq, di atas kebenaran, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya dan yang menjaganya dan yang menguatkannya. Oleh karena itu, Seringkali kita mendengar atau melihat betapa banyak dari kalangan tingkatan masyayikh atau tingkatan ustadz yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus yang mereka berjalan di atas bimbingan Al-Quran wa Sunnah wa ala fahmi salafil ummah namun seiring waktu ternyata ada dari mereka yang berjatuhan dan menyimpang dari jalan yang lurus hal yang seperti ini terjadi bukan katanya siapa mendengar dari siapa atau kok bisa bukan demikian ini kenyataan oleh karena itu para ulama ahlus sunnah berusaha <clears throat> dengan beristimbat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sebagaimana para sahabat memahami dan menjalaninya upaya dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin agar terus teguh dan istiqomah di atas al-haq dengan beberapa muallafat karya-karya ilmiah mereka nasaih nasihat-nasihat mereka baik melalui audio maupun lembaran-lembaran tausiah mereka tuangkan, mereka sebarkan demi menjaga keistiqomahan dan kekokohan di di atas al-haq dan di atas manhaj yang sahih. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang sering kita panjatkan agar keistiqomahan dan kekokohan di atas al-haq ini terus menyertai kita sampai akhir hayat kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-bolak membolak balikkan kolbu. Kokohkan ya Allah kolbu-kolbu kami ini di atas agamamu ya Allah dan di atas ketaatan kepada engkau. Siapa yang membolak balik hati, siapa yang menyesatkan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan hidayah, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala hidayah hakiki. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan hidayah kepada hambanya, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan dan sebaliknya. Ketika Allah sesatkan hambanya, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu, seperti yang anda sampaikan tadi, bahwa <clears throat> para ulama ahlu sunnah, kodiman wa hadith, dulu sampai sekarang ini, terus berupaya mereka memberikan untayan-untayan kalimat yang berharga, yang bernilai, baik karya ilmiah maupun ceramah-ceramah dengan berbagai mass media yang disebarkan demi untuk memberikan nasihat kepada saudaranya muslim agar tetap kokoh dan istiqomah di atas agama Allah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu kita wajib mempelajarinya dan bernaung di bawah bimbingan para ulama ahlus sunnah ketika kita menjalani Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang difahami oleh salaful ummah. Tiga komponen ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kebanyakan mereka menyimpang dari jalan yang lurus, baik itu aliran, sakte, kelompok maupun individu, perorangan meleset dan jauh dari jalan yang lurus, jauh dari jalannya Allah, <clears throat> jauh dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh seperti yang diinginkan oleh Allah karena mereka tidak mengikuti dan berpegang dengan tiga komponen ini. Al-Quran, Sunnah, seperti yang difahami Salaful Ummah. Satu dari tiga komponen ini tidak dijalani, pastilah mereka sesat. Dan jauh dari jalan yang lurus. mereka misalnya menyatakan dan mendakwakan, mengaku, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun tidak ala fahmi salafil ummah, tidak ala fahmi sahabah, wa tabi'in, wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin, menyimpang mereka. Tidak akan selamat jalan mereka Betapa banyak dari aliran-aliran atau sakta yang menyimpang dari jalan yang lurus dikarenakan mereka tidak mau kembali dalam beragama kepada Allah kembali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami, diimani dan dijalani oleh ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin. Naam. Pondasi yang ketiga ini bukan masalah yang remeh atau ringan. Kalaulah mereka yastagni anhum, tidak mau mengikuti dan tidak merasa cukup, nggak membutuhkan pemahaman sahabat dan para tabi'in, Kemudian mereka mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Ala fahmi man. Man a'lamu bil kitab wa sunnah. Antum nahnu wala haulai ashabur rasul. Jawabannya nggak perlu nggak perlu berbelit-belit. Pasti ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling a'lam. Pasti. Karena mereka murid-murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dijanjikan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ancaman yang berat yang Allah berikan bagi siapapun <clears throat> di muka bumi ini dari hamba Allah kaum muslimin yang mereka menjalani, mengikuti, memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak sebagaimana yang difahami, diimani, dijalani oleh para sahabat Rasulullah SAW. Cukup keras yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana keriduan Allah Subhanahu wa taala dan jannatullah bagi mereka yang ketika memahami Islam, menjalani Al-Quran dan Sunnah, seperti yang dijalani oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, derajat yang tinggi yang Allah siapkan buat mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man Rasulah, min ba'di ma tabayyana lahul huda." wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Barang siapa yang yusyakiki Rasul kata Ibn Abbas radhiyallahu an yusyakik itu maknanya yukhalif Barang siapa yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'dima tabayyana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk tentang haramnya menyelisih Rasul, tentang wajibnya tunduk dan taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Ashabur Rasul. Dia menyelisih jalannya jalannya para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam, menyelisih Rasulullah dan mengikuti jalannya selain jalannya sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Nuwallihi ma wa nuslihi jahannam wasaat masiro kami palingkan kemana dia berpaling dan kami jeblosin ke jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal bagi siapa bagi yang menyelisihi rasul bagi yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin makanya Allah tegaskan di surat at-taubah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha anhar mereka as-sabiqun al-awwalun mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam mereka para sahabat yang mengikuti bayatul ridwan minal muhajirin wal ansor dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor walladzina taba'uhum biihsan dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik apa kata Allah Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka rela kepada Allah wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar dan Allah siapkan buat mereka ini, buat siapa? Buat ashabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor wallazina taba'uhum bihsan. Jannah yang dibawanya mengalir sungai-sungai. Ikhwati fiddin, a'azani wazakumullah, bukan masalah remeh, bukan masalah yang ringan. Makanya Syekh Albani rahimahullah ketika membantah suatu aliran sesat Hizbut Tahrir beliau sebutkan dalam karya ilmiah beliau dengan judul Al-Mu't Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud Naam, Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Terangkan oleh beliau bahwa mereka sakte-sakte yang ada, kelompok-kelompok yang ada ini mengaku mengikuti Al-Qur'an was sunnah tapi tidak mengaku dan mengikuti dan meyakini ala fahmi salafil ummah sehingga mereka menyimpang menyesat dari dua ayat ini sudah cukup dan masih ada sekian lagi ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain yang sahih alaikum bisunnati Nati kata Rasulullah wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdin min ba'di tamassaku biha wa alaih bin nawajid Wajib kalian mengikuti sunnah kata Rasul. Dan sunnahnya para khulafur rasyidin, al-mahdiin, min ba'di. setelah kata Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hadis yang lain. Yang semakna dengan ini. Yang kewajiban kita untuk mengikuti agama Allah ini Al-Quran dan Sunnah seperti yang diikuti dan dijalani dan diimani oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ayat tadi sudah luar biasa. Makanya orang-orang musyrik zaman dulu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalaulah mereka orang musyrik mau beriman kata Allah seperti imannya kalian. Kalian ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang mukmin ketika itu faqadih tadau pasti mereka dapat hidayah ketika apa ketika mau beriman seperti imannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam fa in tawallau fa innahum fi shiqaq dan mereka berpaling tidak mau beriman seperti imannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka selalu berada dalam perpecahan permusuhan ikhwati fid din A'azin wazakumullah. Oleh karena itu, maka hendaklah kita senantiasa terus senantiasa memohon kepada Allah untuk diberi istiqomah dan sabat di atas agama Allah, di atas al-haq, di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar di atasnya. Dikarenakan adanya ahlul bidah, hisbiyun itu ujian fitnah bagi ahlus sunnah. Sebagaimana mereka juga menyatakan bahwa ahlus sunnah ujian bagi mereka. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atas birun kata Allah. Kami jadikan antara satu dengan yang lain di antara kalian Indir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu fitnah. Atas birun, maukah kalian sabar untuk taat kepada Allah terus? Sabar untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula antara anak dengan orang tua, orang tua kepada anak masing-masing adalah ujian. Suami dan istri terus demikian. Fitnah. Atas birun, maukah kalian sabar terus taat kepada Allah, tunduk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhwati fiddin, aazin ini satu permasalahan di mana aliran-aliran yang menyimpang, sakta-sakta yang meleset dari jalan yang lurus, dan berbagai macam bentuk syubuhat, kerancuan dalam agama ini, di antara Salah satu penyebabnya karena mereka meninggalkan pondasi yang ketiga tadi itu. Wa in kanu yad'una annahum 'alal kitab was sunnah. Walaupun mereka mengaku. Naam, mereka di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Namun mereka tidak mau mengikrarkan dan meyakini, mengikuti, menjalani yaitu pondasi yang ketiga ala fahmi salafil ummah sehingga mereka jauh. Ikhwati fiddin, a'azakumullah, ini satu permasalahan, permasalahan yang berikutnya koreksi kita ke dalam. Kita harus mengoreksi diri kita ke dalam diri kita masing-masing. Suatu ungkapan yang indah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab, kitabnya Miftah Saadah, yang beliau menyampaikan menukil dari ucapan seorang ulama besar Muhammad ibn Fadl rahimahullah kata beliau rahimahullah zihabul islam ala yadi arba'ati asnaf minan nas bahwa Islam itu sirna Islam tinggal namanya. Islam itu istilahnya dirusak oleh empat kelompok dari manusia ini. Kalau Islam agamanya tetap dijaga oleh Allah ilayah kiamah. Namun isi kandungan Islam ini Nah, tidak dihargai, tidak dijalani, disirnakan oleh empat kelompok ini. Sinfun la ya'maluna bima ya'lamun la ya'maluna bima ya'lamun tidak mengamalkan apa yang diketahui tidak beramal dengan ilmu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sinfun ya'maluna bima la ya'lamun. Yang kedua, beramal tanpa ilmu. Oh. Nah, kita akan jelaskan nanti sedikit demi sedikit dari dua poin ini. Nah, bismillah. Yang ketiga, la ya'lamuna wa la ya'malun. Tidak beramal, tidak berilmu dan tidak beramal. Tidak berilmu dan juga tidak beramal. Tidak beramal dan juga tidak berilmu. Wasinfun dan yang keempat yasuddunan nas anit ta'allum wa tafaqquh fid din menghalang-halangi umat manusia belajar ilmu agama Allah. Di tangan empat kelompok inilah Islam tinggal namanya dirusak. <coughs> Naam. Ikhwati biddin. A'azni wa Anak katakan tadi ini koreksi kita ke dalam. Koreksi kita ke dalam. Kelompok yang pertama, mereka ala ru'usihim Yahudi yang berilmu tapi tidak diamalkan. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak diamalkan. Dan yang kedua adalah Nasoro yang beramal tanpa ilmu. Naam. Ikhwati fid din. Bukankah kita dalam sholat kita selalu membaca Al-Fatihah ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Ini permohonan kita kepada Allah kita mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah, Allah jelaskan di ayat lain adalah mereka jalannya para nabi. Jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Kita mohon kepada Allah itu. Nah, Oleh karena itu Abu Ali Ar-Riyahi <clears throat> seorang tabi'in yang mulia ketika ditanya Mbah Siratul Mustaqim apa dan siapa jalan yang lurus yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an ihdina Siratul mustaqim Dijawab oleh beliau, Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Radhiyallahu anhumah. Jalan yang lurus, Siratul Mustaqim yang kita minta kepada Allah tadi itu, ihdinas Siratul Mustaqim dijawab oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Seorang ini ketika dijawab yastaghrib anhu. Anil jawab, oh, ajib. Kok itu jawabannya? Bukan dia gak percaya, tapi merasa ajib. Dengan jawaban itu dia ingin lebih mentakit, ingin lebih untuk membuat tenang dan semakin yakin jawabannya itu benar, tanya kepada Hasan Al Basri rahimahullah. Tanya dan disampaikan. Aku tanya kepada Abu Ali Ariyahi rahimahullah tentang apa itu siratul mustaqim, siapa itu? Maka beliau menjawab, Siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Apa katanya Hasan al-Basri? Sadaqa ka wa nasah. ka wa nasah. <coughs> betul. Dia telah memberikan jawaban yang betul kepada kamu dan dia adalah yang menasehati kamu. Ikhwati fid din, a'azzani wa azakumullah. Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anbiya. Umar radhiyallahu anhu juga demikian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di mana setan itu lari lewat jalan lain ketika beliau lewat di satu jalan, setan lewat jalan lain. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Naam. Dan keduanya adalah orang-orang soleh. Langsung Rasul sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ikhwati fid din, A'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu maka barakallahu fikum Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar ila akhirin asar war rasul sallallahu alaihi wasallam bain adhurina aku menghitung dan menyebut-nyebut sebaik-baik umat manusia setelah nabinya tentunya setelah nabi dan rasul adalah Abu Bakar kemudian Umar Utsman dan seterusnya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kami Sekali itu para ulama ahli hadis ketika lafat kunna dan riwayatnya itu sahih kunna itu lahu hukum rafa. Demikianlah keberadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ru'usihim Abu Bakar wa Umar dan masih banyak asar-asar yang lain tentang keutamaan dan hadis-hadis yang lain dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan dan kemuliaan dua sahabat ini. Nah, ikhwati fid din, a'azni wa Oleh karena itu, maka Yahudi oleh Allah dimurkai. Lish, limada? Karena diberi ilmu tidak diamalkan. Ini kelompok yang pertama tadi. Ya'lamuna wala bima la ya, uh, ya ya'lamuna wala ya'malun atau ya'maluna nah Yakmaluna eh, ya'maluna eh, la ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengamalkan dari apa yang diberi ilmu oleh Allah. Ini kelompok yang pertama. Ikhwati fid din, mereka ini Yahudi. Tentunya siapapun yang mencontoh kelompok yang pertama ini, sinfon yang al-ula ini sama berarti mereka menyentuh Yahudi. Makanya dari awal tadi kita bilang, kini koreksi ke dalam. Jangan sampai naudzubillah dimurkai oleh Allah ghairil maghdubi alaihim. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, mereka Yahud. Yahudi mereka. Dimurkai oleh Allah Kenapa? Di antaranya kenapa? Karena diberi ilmu, lalu tidak diamalkan. Ikhwati bid din A'azzani wa azakumullah ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah paling memudorotkan kepada umat dikarenakan mereka ini menipu dengan ilmunya. Menipu dengan ilmunya. Demikian pula yang kedua barakallahu fikum yaitu ya'maluna bima la ya'lamun. Beramal tanpa ilmu. Ini juga demikian. Nasoro. Tentunya siapapun yang meniru ini maka sama dengan Nasoro yang beramal tanpa ilmu. Sehingga mereka tersesat. Waladhalin ghairil maghdubi alaihim waladdallin selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah humul yahud waladdallin dan yang tersesat humun nasara ya'maluna bima la ya'lamun beramal tanpa ilmu ini juga demikian termasuk cukup memudorotkan kepada kaum muslimin ahlu ibadah namun juhal mereka naam laisa an ala ilmin fi a'malihim ini juga termasuk menipu kepada umat kenapa karena umat manusia itu mengikuti ini yastaduna biha haula mengikuti mereka ini nah akan ibadah mereka dalam keadaan mereka laisa ala ilmin ikhwati fid din a'azani wa azakumullah oleh karena itu untuk menyelamatkan dari dua jalan yang Allah murkai dan yang tersesat ini Allah perintah dalam Al-Quran kunu rabbaniyin Jadilah kalian orang-orang Rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, mereka humur Rabbaniyun adalah al-ulama wal fuqaha. Mereka orang-orang yang berilmu dan fakih. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang Rabbaniyin ini, kata beliau, mereka adalah olah adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah diamalkan ilmu tersebut, didakwahkan dan sabar di atas dakwah di atas ilmu tersebut. Ini tingkatan manusia yang paling mulia adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah diamalkan ilmu tersebut terlepaslah dari dua jalan. Jalannya orang dimurkai oleh Allah dengan ilmu mereka tidak beramal. Jalannya orang Nasro yang beramal tanpa ilmu. Ini tidak diberi ilmu diamalkan dan berdakwah. Dan ini sebaik-baik ucapan adalah yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh dan sabar di atasnya. Ikhwati fid A'azani wazakumullah ini tingkatan termulia dari manusia adalah alimun rabbani. Oleh karena itu maka <clears throat> hendaklah kita dengan segala upaya berusaha untuk menjalani di bawah naungan Al-Quran wa sunnah wa ala fahmi salafil ummah agar tidak meleset agar tidak jauh dari jalan yang lurus Naam demikian pula Syekh Abdul Bukhari hafizahullah ketika menjelaskan tentang Rabbaniyin adalah mereka yang ber, menuntut ilmu min sigaril ilm mulai dari ilmu yang paling tingkatan paling bawah, lughahnya, akidahnya, tauhidnya terus ya, sebagaimana yang para ulama memberikan marhalah-marhalah talabul ilm dari usia yang dini pula sampai kibarul ilm sampai kibarus sin. Rusukh fil ilm. Ini rabbani yang terdidik dari usia yang kecil yang dini dan terdiri dari kitab pelajaran ilmu yang paling sigor ke atas. Tentunya diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atas dan demikian. karena itu maka barakallahu antum tulabul ilm yang fi hadal ma'had barakallahu fikum banyak asatid di sini. Nah, manfaatkan. Manfaatkan Waktu antum itu mahal. Waktu itu waktu itu, waktu itu mahal. Jangan disia-siakan dengan amalan yang abas, amalan yang tidak ada artinya, nggak ada gunanya, jangan. Apalagi naudzubillah amalan yang melanggar syariat Allah, peraturan yang ditetapkan oleh mahat, jalani itu sudah dirapatkan, sudah diupayakan semaksimal mungkin sehingga dibikin peraturan. Kalau antum satu peraturan antum lalaikan akan mengganggu kegiatan antum berikutnya. Dari apa jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus ma'had oleh ashati tadi sini jalani. Sekaligus mendidik agar sabar di atas peraturan yang telah ditetapkan. Terus tidak ada waktu untuk menyanyikan waktu. Tidak ada waktu untuk bergurau yang tidak ada manfaatnya. Dan tidak ada waktu untuk beramal selain amalan apa yang antum pelajari di sini. Ketika antum konsisten sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Mahat dalam proses belajar mengajar ini, maka mudah-mudahan antum termasuk orang-orang yang betul-betul robbani, si min sigar ilm min sigar sin terus ke atas. Dan wallahi <clears throat> kalau antum wahai ayuhat dengan sebab belajar di atas manhaj yang hak ini menjadi anak soleh antum seorang yang berilmu maka itu bagian dari birul walidain Sebagaimana na'udzubillah kalau antum na'udzubillah min dzalik belajar di atas manhaj hak ini di na'am kemudian antum malas na'udzubillah antum melanggar peraturan ma'had antum seenaknya antum mengganggu dan yang lainnya sehingga antum tidak mendapatkan ilmu dengan sebab yang antum lakukan antum tidak menjadi anak soleh wal billah itu bagian dari durhaka kepada orang tua naudzubillah min dzalik uququl walidain perbuatan maksiat naudzubillah atau pelanggaran syar'i yang menyebabkan orang tua itu susah, sedih, menangis itu bagian daripada uququl walidain bagian daripada durhaka kepada orang tua. Sebaliknya ketika beramal-amalan soleh, taat, baik, akhlaknya mulia dan yang lainnya yang menyenangkan kolbu orang tua, orang tuanya jadi senang. Jadi bahagia itu bagian dari birrul walidain. Ketika kalian antum nam, taat kepada Allah dan Rasulnya terus belajar sehingga orang tua antum senang. Karena itu menjadi anak soleh, menjadi orang yang berilmu dan menjadi anak-anak yang akhlaknya mulia itu bagian dari birrul walidain. Ikhwati fid din, a'azani wa Oleh karenanya maka barakallahu fikum as-sabr. Pemberian yang paling luas dan paling baik yang Allah berikan kepada hambanya sabar. Sabar di atas taat kepada Allah. Sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah dan sabar ketika tertimpa musibah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum ya ikhwan. Naam dua sinfun tadi hendaklah kita berusaha untuk menghindar dan menjauh. Menghindar dan menjauh. Apa yang Allah beri dari ilmu yang sedikit kepada kita dijalani ikhlaskan kepada Allah dalam menuntut ilmu. Ikhlasan kepada Allah dalam menuntut ilmu. Jangan memiliki tendensi yang lain atau tujuan yang lain, niat yang lain. Tidak ada lain kecuali murni untuk tak karena taat kepada Allah diperintah oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Ikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa taala agar berbuah manis Nah, yang ketiga adalah mereka yang tidak beramal, tidak berilmu. Tidak beramal, tidak berilmu. Kira-kira siapa mereka ini? Kayak apa kira-kira kalau tidak beramal, tidak berilmu? Ya enggak? Mau jadi apa? seorang manusia tidak beramal, tidak tidak pula berilmu. Tidak berilmu dan tidak beramal dengan ilmu. Apa kata beliau? Rahimahullah kal an'am. Bagaikan binatang yang dikembalakan. Nah, ikhwati bid din A'azani Kita ini manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Untuk beribadah kepadanya. Kepada Allah SWT mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ibadah ini bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa keyakinan. Akidah yang Allah cintai dan Allah ridhoi. kalau kita sebagai manusia tidak beramal, tidak berilmu, ya pas kalau beliau menyatakan rahimahullah kal an'am as-saimah binatang yang dikebalakan tentunya kita naudzubillah tidak menginginkan yang seperti itu tidak menginginkan demikian naudzubillah min dalik itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah mereka yang yasudduna Anas anit ta'allum wat tafaqquh Orang-orang yang menghalangi orang lain dari menuntut ilmu syar'i dari memperdalam agama Allah Siapa kira-kira mereka ini? Ah, mereka menghalang-halangi orang lain menuntut ilmu syar'i, memperdalam agama Allah. Kata beliau, mereka ini nawabu syayatin, nawabul iblis, penggantinya iblis. Dan ini kata beliau rahimahullah, azarru minasyayatinal jin lebih berbahaya daripada setan dari jin ya lebih berbahaya daripada setan dari, dari, dari kalangan jin ini yang keempat ini ikhwati fid din azani oleh karena itu maka yang terakhir pada kesempatan ini adalah kita wajib bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena sungguh ketika seorang hamba Allah bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan ikhlas, maka Allah tambahkan satu nikmat ke nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum kata Allah. Kalau kalian mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, pasti kata Allah, aku akan tambah kenikmatan kalian di atas kenikmatan yang lainnya. La azidannakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, jadikan usia yang Allah berikan ini nikmat dari Allah lakukan apa yang mendapatkan ridho dari Allah dan yang dicintai oleh Allah. Waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ikhlaskan karena Allah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ditambah oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita Diberi kemampuan oleh Allah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena kenyataan yang terjadi dan itu sudah merupakan sunnatullah. Sedikit dari hamba Allah ini yang mampu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya. Wa qalilu min ibadi syakur kata Allah. Sedikit dari hambaku yang mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada hambaku. Nah. Demikian pula Allah sebutkan di ayat lain. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu kata Allah. Karena banyaknya, karena luasnya. Kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala Wa in ta'uddu Allah la tuhsuha. Innal insana la dhulumun kafar. Sebenarnya manusia ini kata Allah memiliki perangai zalim, aniaya dan kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini Naam min tabiatil insan termasuk tabiat manusia itu az-zulmu al anfusihim aniaya zalim akan diri mereka illa man hadahullah kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala wa qalilum min ibadi syakur sedikit dari hambaku yang bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala ikhwati biddin a'azzani wa a'azzakumullah nasihat yang mulia dari seorang tabi'in yang mulia Abu Ali Riyahi rahimahullah kata beliau kullu ni'matin an'amallahu 'alaika la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau namun kenikmatan itu tidak mampu mendekatkan diri engkau kepada Allah itu justru balak bagi engkau. Kullu ni'matin an'amallahu 'alaika la tuqarribuka minallah fahiya baliyah karena itu maka barakallahu fikum ya ikhwan. Nashkurullah, kita mari bersyukur kepada Allah, buktikan bahwa kita kita ahlu sunnah insyaallah taala adalah terdepan di dalam mensyukur nikmat Allah. Lakukan, manfaatkan, tuangkan kehidupan kita ini yang itu merupakan kenikmatan dari Allah, sehat atau kelonggaran waktu, untuk terus di atas keriduan Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas hanya untuk Allah dalam beribadah. Wallahu a'lam bissawab.